Alhamdulillahi Ya kan abudu ya nasta'in Surat ladhina anamta alihim Khairil muhdubi alihim Walamdha Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Tosin tilka ayatul qur'ani wa kitabim mubin هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم yuqinun. Suratun Namli utawi iki nerangno surat Naml Makkiyatun wa hiya salasun aw arbaun aw khamsun wa tisuna ya. Bismillahirrahmanirrahim Tosin Allah alamu bimuradihi bidzalik uta Allah ingkang langkung pirsa kelawan kersane Allah bidzalika kelawan awal surat Tosin maksudnya maksude Ini. Tilka ayatul Quran. Tilka uta mengkono mengkono kabeh ehadil eh, ayatu tegese utawi ikhlas pira-pira ayat. Iku ayatul Quran, iku pira-pira ayat Quran. Ayatun tegese pira-pira ayat minhu kang sangking Quran. Wa kitabin lan ayat songkok kitab mubinen kang jelasno. Mudhirin tegese sing jelasno lil haqi maring barang hak maksudnya fungsinya barang hak atau hakikate barang hak minal batil ini dijelasno saka barang batil utai dawa wa kitabin atfun dadi atas bizia dadi sifatin kelan nambahi sifat maksudnya mubin wa kitabin itu maktuf terus mubinin sifat huwa te kitab buah itu hudan ku dadi petunjuk eh hadin tegese dadi petunjuk minat dolalati saking kesesatan wa busyrolan utawi Quran iku dadi berita gembira lil mukminina kedhe pira-pira mukmin ail musaddiqina kese kang benerno kabeh bihi bil Quran dikai bebungah bil jannati kelan mlebu swarga Alladzina rupane wong akeh yuki kang lakoni sapa ladina salat ing salat ya tunat kese nekani sapa akeh biha kelan salat oleh nekani ala wajia ing atase carane salat ala wajia sesuai kaifiyae salat Wa yu'tuna lan nekani sapa ladina ayu'tuna tegese maringi sapa ladina zakat ing zakat. Wa hum halite wong akeh bil akhirati lan akhirat hum ya ulaika iku yuqinuna yakin kabeh. Ya alamuna ha tegese ngerti sapa ngakeh ha ing akhirat bil istidlali kelawan njupuk dalil. Wa idalan den balani apa hum hum lima kron perkara fusila kang den bisa apa bena antaran mubtada mubtada wa hum wa al khabari lan antaran khabar rupane yuqinun. Innal ladzina satamna wa akeh la yu'minuna kang ora iman sapa ladzina fil akhirati lan akhirat. Iku zayyanna iku maringi pepaes ingsun lahum kedue ladzina. A'malahum ing ngamal-ngamale wong akeh el khata sing amal sing elek. bitarki bisyahawati kelawan nyusun syahwat bitarki bisyahawati kelan nyusur syahwat hatta ra'auhat sehingga ningali sapa ngake ing syahwat ditingali hasanatan ing apik fahu mongko te wong akeh ya mahuna iku dadi bingung maksudnya dadi ragu dadi bingung cara ki kuno maknane mider-mider sapa akeh ya tahayyaruna tese bingung sapa akeh likub khiha krana elee akmal indana mungge kita Allah Ulai kate mengkono-mengkono kabeh ulahum tetep kedhi ulai kalahum suul adzab utawi siksa sing elek. Asyad asyadduhu tegese bangete eleke azab fi fitunya ing dalam dunia. rupane al qatlu tegese dipateni mesti nak perang kalah dipateni wal asru lan dentawan wahum wa hum wong akeh fil akhirat ing dalam akhirat hum ya ulaika al khsaruna ku sing getun kabeh lima sirihim korona dadine kabeh lan nari maring neraka al muabbadati kang den no alihim ing kabeh wa inna kalatulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim Wa inna kalan sak temne sira Muhammad khitabun te dawuh inna kae dadi khitab din Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaji Nabi didawuhi pangeran latulak ko yektine den kei sira Muhammad Al-Qur'an ing Qur'an. Maknane ilqa yulqa tegese den tumibakno apa Qur'an aleka ing atase sira bisiddatin kelan repot, kelawan berat. Qur'an itu diturunkan kue Muhammad itu berat banget miladun hakimin saking sisi Allah kang bijak. Amin inti hakimin tegese saking sisi Allah sing banget bijake alimin tur zat sing pirsa fi dalika ing dalem kono-kono kabeh Uskur isqala Musa li ahlihi inni anastu nar Uskur ing sira Muhammad isqala nalikane dawa sapa Musa Musa li ahlihi maring keluargane Musa Zaujatihi tegese bojone Musa Inda masirihi nalikane lumakune Nabi Musa, Inda masirihi tegese nalikane lumakune Nabi Musa lumaku min Madyana saking daerah Madyan min Madyana saking daerah Madyan lumaku ila Misra maring daerah dawe ini anas tunaro ini saat temen ingsun iku anas tu iku ningali ingsun naron eng nar absor tu tegesi ningali ingsun min baidin saking ato ingsun ningali naron eng nar eng cahaya eng ya cahaya saatikum bakal nekano ingsun kuming sira kabeh minha saking narbi khobarin klan berita ing halitoriki toriki saking keadaane dalan wa kana lan ana sapa nabi Musa qaddallah iku teman-teman kesasar sapa Musa ha ing torik au atikum to ningali nekano ingsun kuming sira kabeh bisihabin kelawan bisihabin kelawan bulat-bulatan utawa napa mawa cara gitu. Jawa maknane wawa kobasin kang murub bil idhofati klan idhofah bisihabi kobasin lil bayan iklan bayan berarti sebagian kira kum atikum bisihabi kobasin watar kihalan tinggal idofah kados kira kita au atikum bisihabing kobasin es eh, alatinaren tegese sak dumuane geni firok sifati laten ing dalam dhuwure sumbu napa cara mriki sing pol dhuwur niku sumbu ge pokoknya sing kena geni lho jenenge napa sumbu, au udin utawa pas dure kayu nisbate nak gak napa dilah teplok nggih napa kayu ala alakum nauna sira kabeh utas tolu nah, iku iso nggawe penghangatan sira kabeh sanggeng saking dingine dingin pas niku Watau teta teta ubadalun dadi genti minta iftial sanggeng tak wazan iftial min soliya binar di lam wa fathiha sola binar manane tas tadfiuna tegese amrih napa manane nggih gawe anget-anget sira kabeh Maksudnya nak ono geni paling gak misalnya rantuk berita ndadekno anget, anget minal berdi atau minal bardi sanging rasa dingin. Falam majaaha nudiya amburi kaman finnari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Bon kula terangno guys, sekali-kali nerangno masalah awa itu suar. Awa itu suar itu sing masyhur iku alif lam mim awal nopo Baqarah. Terus nopo malih? Alif lam terus alif lam mim roh terus yasin toha ain sin kof hamim Kaf ya insot terus nun kof di sekitar nih ada banyak perdebatan ulama yang menurut saya sebagian itu harus kita benarkan meskipun sebagian itu ya hanya akal-akalan tapi sebagian saya percaya ya Misalnya ngeten nggih, kalau tafsir Jalalain itu jenenge tafsir cari aman. Soalnya angger ngono ngendikan Allahu alamu bi muradi Wis mulai ngarep nganti nguri. Sampai sing jauh bosen. Bosen sampai muni ngene santri sing elek-elek. Mun suwe Mbah nek Allah langkung pirsa. <laughs> Perkarane angger ngono alamu bi muradi Maksudnya serau sanjinan kandani mun kertas nek Allah langkung tapi sebetulnya Imam Suyuti di luar Jalalain itu punya banyak karangan kitab besar, termasuk Majma al Bahrain. Belum ada tafsir sebesar tafsirnya Imam Suyuti, jadi Majma al Bahrain. Nah, tapi alhamdulillah saking besarnya nggak ada yang punya. Jadi akhirnya dua ini nabo Jalalain. Sekarang regane jutaan ya yes. Jalalain era paham mau menemukan apa? Majma al Bahrain. Tapi sebetulnya bisa dinalar begini. Menurut mukadimanya tafsir atau bari begini komentar beliau itu waminal abasi akan dianggap main-main dan tidak serius jika satu lafat atau kalimat itu gak difahami sama sekali oleh manusia karena normalnya Quran itu orang kafir pun paham nah, ini peringatan nggak santri-santri di ngaji itu beriki normalnya orang kafir pun itu paham Quran karena nanti orang kafir-kafir Mekah dan Medina diantara kesalahan mereka adalah karena tidak mau angen-angen Quran Loh, ketika Quran turun itu kan keadaan manusia dalam keadaan apa? Kafir. Ya dalam keadaan apa? Kafir. Berarti mukhotobnya zaman itu kebanyakan ya orang apa? Kafir. Jika Quran itu asumsinya bisa difahami orang kafir karena pakai bahasa Arab dan mukhotobnya orang Arab, maka harus ada maknanya di luar makna murad. Ya, harus ada maknanya meskipun di luar makna murad, makna yang dikehendaki itu kulo cocok gini gini mau niat ngaji Quran ya jenengan kudu siap mikir serius ojo amen arab arab janji ancaman apa neraka contohnya ngeten nggih Kalau contoh nasi real ini hadis-hadis sohe Walid niku musuh besar Nabi Umar bin Khattab zaman niku gue musuh besar ya Kanjeng Nabi terus ada Abu Lahab ada Abu Jahal yang paling terkenal sastrawan Walid Walid bin Mughirah bapak Khalid jadi Khalid bin Walid bin Mughirah Nah Abu Jala jenenge Amr bin Hisham. Nah lakopane Abdul Hakam bin Sinten bin Hisham. Ya mbaknya membani Makhzum. Niku ketika dengar Quran, niku komentari Walid mahuwa bikalamil bashar. Tidak mungkin omongan manusia seurut itu. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran, Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap tidak iman tapi tetap komentar mahu abikalamil basar bahwa Quran itu tidak mungkin omongan Allah manusia atau karangan manusia sampai jadi asbab ini nuzulnya innahu fakar wa qaddar fakutila kaifa qaddar summa kutila kaifa qaddar summa nazar Allah summa nazar kemudian Walid itu berpikir enak ngomanti hari Quran itu apa ya summa nazar Bareng dipikir-pikir enak yang yang ngomentari Quran. mana nih mikir. Summa Nazar Bareng dipikir-pikir gak tok. Summa abasa wabasar, Abasa itu merengkut. Serai nak kabe ngomentari omongane Muhammad urwe pak. Diarani omongane menungso aku luwih pinter iso nandingi. Nak tak arani wahyu ordere harus bilang itu dak wahyu. Ordernya saya harus komentar itu dak wahyu. Summa Nazar, summa abasa wabasar akhirnya sesuai sesuai order ya semua tawalan apa wastakbar terus fakola in hadza illa sihru yusar si sebelane dekne terus tawalla tawalla mengu, mengo wastakbaru sombong akhirnya dekne komentari in hadza illa sihru yusar in illa kaulul basar pertanyaannya seperti ini kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka nyanyi, menyaingi itu gampang. Nyatanya ndak. Walhasil akhirnya mereka itu sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra. Nasar. Itu sewa larang-larang itu jenenge Musailimah. Untuk si maca Musailamah, si maca napa Musailimah. Bareng disewa ken nandingi beberapa ayat niku mau iso saja bener tapi tanpa kualitas makna saja eh bener tapi tanpa kualitas nopo makna enak dengan Quran kan wadhariyati dharwa fal hamilati nopo wikro fal jariyati isro fal muqassimati nopo amro misalnya kan urut itu eh, sama-sama e, roh akhirnya dan ada kualitas makna nopo wadhariyati dharwa fal hamilati saat terus dia ora mau cerita watohinati tohna demi perempuan sing nutu gabah wal khobizati khobza bariku terus gawe roti <laughs> sore wes bareng ordere nyaingi alam nasroh laka sodrok ndekne ngarang adifta umat difta wa ma adraka umat difta pokoknya orang bener terus ordere mana kau nyaingi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bilfil ndekne nggih karangan alfilu malfil wa ma malfil lahu khurtu muntawil wa dhailuhu qasir Tadi kue roh penggana wong wedok itu tukang nutu gandum. Bariku terus gawe nopo roti. Kue roh kodok, kodok itu apa? Mergo pokoke butuhe iku akhire iku adifta utawa matifta. Mergo nyanyi alam nasroh laka satra. Nah. Suwe-suwe wale tu mendingan ngene Abu Jahal barang. Kue iku luwih stres di Bang Muhammad. <laughs> Muhammad stres iku Qur'ane iku isi ape, ana maknane iku iku kurang makna Mulane mangkel Musailima iku mangkel ambek Abu Jahal mergo diorder tenan-tenan jebule dibalekno. Perkarane dianggap luwih gak napa gak mutu. Mulane Quran wani nantang kul fa'tu bi asri suwari mislihi napa muftaroyat. Sebagian ayat kul fa'tu bi suratim mim misli. Nak sak surat ra iso ya 10 wae bi asri suwari mislihi muftaroyatin nak dhewean ra iso ora apa-apa wadu manis tatotum min dunillah nak ra iso dhewean ya ngajak ngajak boleh Mane kiai ku kudu kuat kan. Kiai pe disantet kok wedi. Adate nabi ku wani nantang. Mane wong kiai kok disantet wedi ya urung pati napa? Kiai. Apa meneh cek ndonga wedi ne ora pati kiai. Wis biasa mawon nek santet nak mandi ya mandi, nak ora ya wis anggap ae nak mandi bebas kok utang nak bar. Oh repot. Kula riyen anyaran kiai sering dilengno kiai-kiai. Gus biasane kiai pertama dijajal Gus disantet. Lah terus piye? Kedah maca ngeten-ngeten, moh sini-sini wong. Ben ana bedane aku gawa Quran mbek ora dadi aku ora tau ndonga tolak napa santet. Bodoh-bodoh pangeran mata ini aduk dukun santai teh lah apa mata ini aku. <laughs> nah sehingga kata Imam Tobari ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas. Kira-kira begini, misalnya tosin atau hamim atau apa saja. Kira-kira begini kalau dalam dialek bahwa Quran ini terdiri bahasa terdiri dari bahasa Arab. Misalnya abatasa atau ABCD jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini. Misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf abcde dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai aba tasa. Misalnya kalau dalam orang Quran kamu sebelum menguasai tajwid jazaria atau tajwid apa-apa kamu harus menguasai babi bubab apa babi bubab baban <laughs> terus suka yang ngono-ngono ya kira-kira seperti itu gambarannya itu jadi satu sandi satu dua huruf disebut untuk mewakili sekian majmuk sekian sekumpulan huruf paham segala kalau maksudnya jadi seperti itu tidak mungkin terus sama sekali bebas makna tapi tidak ada makna murad, artinya tidak ada makna murad terus tosin itu tau itu piye, sin piye terus sudah didukun hekel ditulis. Lah itu dukun Kang, ampun ngotot itu pun. Paham sih kalau maksudnya, Artinya secara lugat itu so dinalar. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar abata saja. Kalau belajar tajwid misalnya kamu harus belajar babi bubab, tati tutat dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknani Quran. Lagi sing tamparan bagi kita. Lah kalau sama tanya apa orang kafir bisa paham Quran Gus? Sangat bisa. Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran. Sing masyur itu Umar, sinten? Umar. Umar itu ketemu ning dalan mau membunuh Nabi Muhammad. Ketemu kancane dinyek lopo apa mateni Muhammad. dulurum dewe saiki katut Muhammad. Diparani adik kandung di di diparani pas sampai Khobab bin Arad beberapa sahabat maca Quran yu ya toha ma anzalna alaikal qur'ana ditasbu kon baleni be Umar coba itu diulang bareng diulang Umar sadar ma huwa bi kalamil basar ini pasti ndak ndak kalamil basar ini ndak iman deh ini karena faham ma anzalna padahal dia masih masih nopo masih kafir lah sing lucu Walid Walid itu gento kang bapak Khalid. Malahnya Khalid sudah di panglima perang lah ya rontok. Wong anak sinten. Walid. Khalid bin Walid bin Muhiro. Niku nuwah kalipun. Nah kalipun niku Quran niku ngendikan Zarni waman kholak tu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuda. Mboten niku lho. Sing ayat setunggale. Wala tuti kullah halafim mahin. Hamazim masyaim binamim manail lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim iku wonten songo wonten songo napa nih pokoknya jare tafsir-tafsir songo tapi urung tak hitung songo nak napa songo pitu wala tutik kullahallafim mahin hamazim masyaim binamim manail lil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim angkana nada. pokoknya songong ya. Muhammad kowe aja janut wong sing tukang sumpah. Halaf itu tukang sumpah. Kullah halafin mahinen sing orang itu hina. Kullah halafin mahin hamazim masya. Hamaz itu tukang melecehkan orang lain. Masyain yang sering berjalan dengan membawa adu-adu, wae tukang fitnah. Masyaim binami. manain lil khairi, tukang menghalang-halangi kebaikan mu'tadin terus meliwati batas. Athimin banyak Anjen Quran hebat tenan. Wong nyifati wong ora usah awaluha wa akhiru. nak cara fikih ngarang kitab kan al awal asani asalis arabe atau awaluha asaniha. Kalau Quran turut wala tuti kullah halafim mahin hamazim masyaim binami manna ilil khairi mu'tadin asim utulim ba'da zanim. Nah pas zanim terus singgung Walid miso-miso boy Warani puara nih, boy iku ibu. Bu. Muhammad tuh nyifati aku songo iku bener kabeh, aku ya faham. Banyak aku iki wong kurang ajar, aku itu tukang sumpah, tukang kurang ajar, tukang adu-adu, bener kabeh. Kecuali Jadi ya aku Muhammad nyifati aku iku zanim, tukang ngaku-ngaku nasab. Padahal Muhammad orang karena bodoh nih lucu kan, padahal dia kafir. Jadi kafir tapi belajar tafsir detail. Gue ora iso loh belajar. <laughs> Ora iso. Ayo sapa sing ngapal ayat iku, terus belajar sak tafsire. Zaman niku ora ana jalalen, Kang. Ora ana jembrak, ora ana. <laughs> Zaman niku dene wis paham. Zanim maknane ngaku-ngaku. Zanim daiin lin nasab. Dene ku nasabe akon-akon. Padahal Mughirah iku mimbani maksum, suku Quraisy terhormat. Saya ini turunan suku Quraisy terhormat, Bu. Kok darane mau ngaku-ngaku tok? Angger jinan ra ngandani kula tak pateni, ibuke diancam. Mboke lu tak paten Mergo sifat songo iku aku sing wolu paham kecuali sitok. panjen tak aku di kesalahanku itu wolu itu <laughs> kecuali sitok. Tapi Muhammad gak ngarah goroh, dia nggak Muhammad itu kurang ngarah goroh. Jadi wala tuti' halafim mahin hamazim masyaim binamim manna illil khairi muatadin asim utullim ba'da zalika zani. Akhirnya ibu ngaku, ngene loh cum, Bapakmu ibu impoten. <laughs> Cerita kok elek Bapakmu ibu impoten. Impoten ra songeloni ngeloni aku. Aku dunia ini ku aku akeh, dunyane bapak ama akeh nasab terhormat. Famak kanat niro iya min nafsi. Akhirnya aku itu gitu kan, angon. Pokoknya butuh itu anak. Ya kue iku. <laughs> Mulane kue darani kuras udah nyek Quran mau ngaku ngaku. Fabu katil karo bapakmu ya tukang kangen niku. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kafe bener itu Iku iya, kurang ajar Muhammad. Omongan kok kafe bener. Lha Quran ora sekedar bener kan, note ku yo enak. Nak wong biasa ngarang kebenaran kan nganggo prosa sing ya nganggo prosa gak iso kan ngomong bener nganggo sajak kan angel kan ngong, ngomong bener cek nganggo nopo saja nah, ngomong bener nganggo prosa kan gampang itu nganggo nopo saja misalnya ngomong bener kan walid itu pendusta walid itu ngene kan gampang iku ndak ngomongnya ngendikane Quran tuh nganggi saja wala tuti kullahallafim mahin hamazim masyaim binamim mana ilil khairi mu'tadin asim utulim ba'da dzalika zanim cek nganggo mem kabeh akhire mem kabeh Nangis wali, Waduh, jebule aku ratu suku kures Mergo bapake nopo empoten, Mangkel eh, sekolah mboke. Bu, kok iso aku darani wong kures mau sekedar akon-akon. Cek ceritane piye? Ora tak pateni jenengan. Wong Arab ngaku mboke. Cung bapakmu sugih tapi apa? empoten Inin, ana kiai maca anin. Inin niku nopo empoten, Iku Quran. Kan? Jadi wong kafir gue iso faham, Mergo umpama wong kafir gak faham, Allah gak anti alasan no wong kafir gak iso angen-angen Quran. Piye-piye pas Quran turun niku khitope kadang wong kafir. Mu jelas to kuliah ya yuhal kafirun ayo la abudu mata budun. Qul lil ladzina kafaru satuhlabuna. Ra apal aku lek sampean. Lah aku iso nyontokno akeh, kurang akeh. Lha ya iya kuliah ya yuhal kafirun khitope sapa? wong kafir. Mergo berharap supaya es. Islam. Misalnya kul huwa ahad pertama ya gara-gara wong kafir mat. Kita ini sering punya Tuhan, Tuhan kita itu misalnya dari batu atau dari emas. Nah, pangeranam kok apa mat? mereka memikir Tuhan tuh ya pikiran mereka Tuhan itu ya batu yang dipahat atau apa. Terus Allah nurono kul huwallahu ahad. Allahus terus wong kafir paham. Berarti hebat mat pangeranam mereka bahannya tidak materi <laughs> ya kasih Islam pertama takwaannya kurang ajar coba lah mat kalau kita ini biasa punya Tuhan kalau kamu punya Tuhan yang beda dengan kita materinya dari apa amin dhabin am hajarin anfidotin kita kok dari emas atau dari perak atau dari batu sekarang Nabi kon rang nokul huwallahu ahad somat somad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufana dia kasih iman Mana kan arah paham Quran kudu isin, tapi alhamdulillah kita orang wong Arab, jadi dia alasan mergo kita orang tuh orang wong napa? Arab. Sing sebentar kau pangeran, marah buka." Bahasa Jawa mawon. <laughs> Eh. Ah, tak wawan nabi kamu bahasa Jawa mawon. Ah gendengan mung kan akhir sing ra bingung. <laughs> akhirnya takut pangeran Gusti wari Jowo, anak ke wali tenan yo latihan mbek wong iku <laughs> Mungkar nakir malaikat kang ngadepi mungkar nakir gampang pun. Penting sampean mukmin ikhlas wedi sampean tutup wedi. Kemana sampean apal Quran tambah wedi. Memang mungkar nakir disentak nggih wedi. Masyhur teng kramate Sayyidina Umar. Habib-habib alim nak cerita niku masyhur termasuk kramate Sayyidina Umar Sayyidina Ali pas Umar kapundhut iku dungo juk muka safah kepengen roh mletene Umar itu akhirat tau ora mletene ngono neng tuh tukang nyentak wong tok akhirat tau ora jangan-jangan nak ketemu kan akhir jiceng wedi mulai <laughs> walhasil siti Ali ku muka safah roh pas Umar ditakoki mungkar nakir mungkar nakir teko dengan wajah sing duha ilani wajah yang menakutkan digambarkan mata ini koyok kendil sing terbakar merah tekodek semua sampai Umar kamu tahu menghadapi siapa saya ini temannya kekasihnya Allah maksudnya tem aku ini temannya Muhammad kekasih sing sopan be aku mirip mukar nagir disentak toko pertama disentak malah jadi situ Ali nyentak kok nganti itu akhirat <laughs> jadi mukar nagir disentak sih be sinten Umar matur pengiran Gusti ini kok nyentak kulo padahal kulo sesuai prosedur Sebab pangeran mau mulane wong udah kiro kiro, Mosok ngadepi kancane kekasihku buk pada nombek wong liyo Ah macak sengape maca Akhirnya takut yang ngapunten. <laughs> Wah, karena akhirnya mending ngapunten. <laughs> Ah, sah seramu tuh ternyata. Wah, <laughs> oh, repot. Ya karena malaikat itu ya hambane pangeran. Dan saya pernah ngaji di sini cerita dan ini ada sanatnya. Tenggine tafsir Ibnu Katsir itu masyur itu barokai surat tabarok. Kalau yang tadi cerita dari nopo riwayat kabiron an kabirin. Kalau ini tertulis di tafsir Jalalain yang cerita yang saya yang akan saya ceritakan. Di wonten tiang lu apal surat tabarok, apal lanya nganti mati gak lali. Eling-eling. Ya. Jadi kena apal tabarok ojo nganti pas sampai mati <laughs> lali. Orang ini banyak dosanya. Misalnya kalau nggak percaya lihat di tafsir Ibnu Kasir di bab surat Tabarok. Itu muamin fadhaili surati Tabarok kan sumi, sumiat hadis surah al-waqiyah al-munjiyah. Napa al-waqiyah al-munjiyah. Munjiyah yang memberi keselamatan. Al-waqiyah bisa menjaga dari siksa napa kubur. Mau karena ngir teko wong iku apa digebuki. Karena dia nakal, bulet bulet. Walhasil terus surat tabarak itu menjelma jadi ya jadi apa ndak tahu pokoknya mungkar nakir dimaki-maki mungkar nakir kamu tahu saya siapa ya tahu kamu itu anti kalamu wah kamu itu kalamu wah pokoknya di situ semua mukhotobnya yang perempuan karena dari kata surat sehingga anti kalamu wah kamu itu kalamu wah kalau kamu menyiksa dia berarti nyiksa saya saya ini ada di dalamnya karena dia hafal tabarok tapi jamin karena akhir masalah dek nengun nakal aku tuh jatuh si dek nih. Iya tapi masalah aku neng jeron ya nak jatuh si kena aku berarti kira sopan baik kalamu wah. Buantah buantah Dari mungkar nakir, ya wala uhibu isa ataki. Aku yura seneng elek iku iku kalamu aku yura wani. Ya narawani rasa sekso. Wah bingung mungkar nakir piye? Gak bulet ya kudu disekso tapi dek nih apal Tabar. Gue tabarok tok loh kan. <laughs> Wes. Wah, saya ngapal satu belas surat ya. Quran pinten satu empat belas ya. empat belas yang sing banyak kulhu muawidatan macam-macam. <laughs> apal surat sitok Bakoroh nu marem Kang, rong juz setengah. Sitok dari kulhu agak ya, tunggale. Ya. Akhirnya yus ya, ngene wae. Matur pangeran, piye-piye aku nyek wong iku ya perintahe pangeran. Aku rawani kue sebagai kalam wah ya aturane pangeran. Wes saiki aku ora keputusan. karena nakir sing mletene kono iku iso ditalono. Wes sampe matur pangeran. Matur pangeran karena sudah di depan Tuhan, karena akhirnya rawani ngomong. Guayane ngono rawani ngomong. Sing jare duwe godo wong ditutuk remuk sak walang-walang. Saya tuh tidak pernah bayangkan muka akhir yang seperti itu. Sampeyan kado bayangno ngono insyaallah ngalami seperti itu. <laughs> Kula mboten nate ngalamno bayangno muka akhir seperti itu enggak. Mboten nanti, Kula no teko disambut secara baik-baik. <laughs> aku nak lagi kiai nek cerita wong Karno angkur, nggo goto wong diduduk sawalang Gus. Saya cok rangkil Gus <laughs> mboten kula mboten nate bayangno. <laughs> Ngenyak wong mboten mboten kula bayangno. Nak sampean bayangno ngoten nggih monggo nak akan kejadiannya seperti itu. Akhirnya matur pangeran Gusti cah niki ora sopan jare. Makhluk jenengan setunggal ora sopan. Wong kula karuan kala muka ape ditutuki. Iya mengkar nakir, kue wani bek kalam. angin akal Gusti. Ya tapi masalahnya gue kalam iku, wong iku Quranku. Bos boy bantah non terus Allah menangno surat Tabarok. Isfailah, yo ya kowe nyafaati wong iku. Mungkar nakir mire serau usah rau ora ngurusi wong iku urusanku. Disafaati. Mulane terus tren wong dong apa surat nopo Tabarok. Tapi nak wong lelape disiksa so gue mati lali. <laughs> Mulane ngapala pas sampai mati wae. Tapi ini nyata. Mulane masih wonten riwayat fa'in napa jenenge la uh, subhanallah la tahurrannakum hadhil maskhif al muallaqah fa inna waha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-qur'ana sebagian riwayat fa inna waha la yu'adzibu qalban fihi wi'a'un lil qur'an Kue kok jogeman hanya terlena karena Quran itu sudah dimushafkan. Kemudian Anda tidak menghafalkan Quran. Kamu harus hafal Quran sampai ada di hati Anda karena Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya ada Ya logika ini gampang, Kang. Mau nakir kok nyiksa wong ngapal Quran si apal lo? syaratnya apa pasemaan ning donya tok. Nganti mati gua apal. Kan gak sopan mosok onok kalamu wah disiksa. Lan ki bayangno semaan sok ben ngarepe pangeran, Kang. Cuma mendengar pe wong sekali-kali bayangno tetep apal nganti sowan pangeran. Ya minimal kalau ijazah, minimal kita tahu hatam Quran fi sholat. Kalau nate, mungkin sama durung nate. Buatan semaan kang, ya usah makmum. Saya itu pernah ngatam Quran fi sholat itu dua bulan setengah. Satu hari kira-kira itu dua lembar setengah. Kalau saya lupa tak ulang lagi. Kalau saya lupa tak ulang lagi. Gak paham maknanya ya tak ulang lagi. Kalau sampean kan tidak ada urusan dengan makna malah penak, malah cepat, malah malah aman, malah malah lancar. Giyebut saya. Okay. Ya. Kalau mulai kalau betul lepat itu sekitar awal Jumadil Ulam, Jumadil awal akhir Recep ruah poso. boy kalau hatam itu poso akhir. guling lingan Gusti ini kalau setor Quran mbek jenengan, be guru nate, be bapak nate ini kalau setor mbek jenengan. Gak salah ki kula baleni saroka rakaat ki ini. baleni. kalau jaga nih wau tak nggo nantang mungkar nakir wau maksudnya wae kira perkoran nak sowan mungkar nakir Nggih kula pun siap-siap mboten bayangno sing nggawa godhon lho. Kula dadi pun niku mboten-mboten kula bayangno. Saya nanti saya yakin dia akan baik-baik saja maksudnya pun. Nah ini gaya tak omongi, saya tidak pernah bayangkan Anda seperti itu. Berlakulah seperti itu sama orang-orang yang membayangkan Anda seperti itu. Saya ndak. <laughs> Mesti ini balik malih. Jadi kalau sampean memahami Quran itu bisa Buktinya tiang kafir yang berdua itu sering Islam mergo ngrungokno wacanan Quran termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Masyur kang tenggene Mekah nih, ketika Nabi baca Quran di depan umum itu orang kafir pun mau iman. Masyur itu ketika Nabi duko itu karena mau sholat dihalang-halangi tengkabah Nabi maca Hamim tanzilu minar rahmanir rahim pun fusilat ayatu Qur'anan Arabia liqaumi ya'lamun basyira wa nadhiru itu Abu Jahal, Walid, Utbah bin Saibah, Rabi'ah itu semuanya mendengarkan. Wah, Muhammad itu hebat. Itu tertegun semua mendengarkan Qur'an. Bareng mulai ayat ini mereka kaget. Fa'in a'radu fakul angzartukum so ikotam misla so ikoti adiw wasamud Fa'in a'radu kalau mereka menolak Quran fakul angzartukum maka peringatkan Muhammad kepada mereka angzartukum so ikotam misla so ikoti wasamud mereka akan mengalami halilintar yang menyiksa mereka sebagaimana siksaan pada kaum Ad dan Sam ku Walid bin Mughirah orang-orang bani-bani Quraisy langsung mulutnya Nabi lu ditutup ambek lesan ditutup ditutup sebagai bentuk hormat unas itu kaya Muhammad bin Rahim kufa anna kufa anna ya Muhammad mat aku elek-elek ngene jek dulurem padha-padha wong kures macam Quran aja mbok no. mergo ngerti bacaan Muhammad ini akan direaksi oleh langit dan akan menjadi soikotam misla soikoti adiu wasam faham mereka faham kalau ini enggak enggak main-main dari ini nunjuk nona Quran itu bisa difaham. Karena nggak mungkin Allah ngendikan nenggone wong Mekah kemudian dengan semua lafat yang tidak bisa di diva Faham sih kalau maksud. Ya? Nah karena kita sekarang problem kita kan ndak kita ndak orang Arab, nggak tahu ngaji. Orang ngaji yo ya mau ngaji torekoh, ngaji wiridan. Kan yo ya ora detail alim. Sing alim kadang ora ahli Quran, mau ahli fikih kan ruwet lah kita ini ngalami sekian problem. Bariku terus diutang di masalah macam-macam terus. Was tambah bulat mana kan? Terus tambah bulat terus. Bariku proposal gak cair, bingung mana semacam macam lah. Di jago bupati kalah, semacam macam mas rembulat. Nah, kalau alhamdulillah tidak ngalami itu semua, jadi rapati bulat kulo. Jadi coro kulo ini mau tengah-tengah. Kita ya yakin nah, awal surat itu gak bisa dimaknai. Tapi ada kemungkinan makna kira-kira kata Ibnu Abbas seperti itu. Kayak orang mengajari huruf hijaiyah terus bilang ini huruf kamu harus menguasai A sampai Z misalnya kalau Indonesia bilang kan kamu kalau ingin tahu bisa baca koran atau buku harus menguasai huruf A sampai Z lah kira-kira orang Arab ya bilang kamu harus menguasai alif sampai ba alif sampai mim karena alif lam mim non wawu lam mim itu khasnya wong Arab lam mim kan sudah huruf akhir napa lam mim non wawu hamzah ya nah, makanya kata-kata tafsir Tobari beberapa lafat yang disebut nak ke awal akhir misalnya Yasin pakai huruf akhir ya terus Alif huruf nopo awal terus misalnya Ain punya kelebihan huruf halak itu e, ada beberapa khas-khas yang yang bisa diduga kira-kira seperti itu gak kira-kira seperti itu meskipun tidak ada al maknal murad makna yang dikehendaki yang dikehendaki ya majmuknya tadi kalau kamu ingin baca koran atau baca buku, maka kamu harus menguasai A sampai Z. Maksudnya A sampai Z bukan A, ABC sampai Z. Ya kira-kira seperti itu. Ya kan? maksudnya maknanya adalah ya rangkaian yang bisa disusun menjadi kalimat atau kata-kata. Paham sih kalau maksudnya? Nah, jadi nah cuma tafsir Jalalain karena dia tafsir ringkas, dia tidak mau resiko. Kira-kira penggemar ya, sampean-sampean ini kiai, jadi ya, pokoknya Allahu alamu kita khusus ngono ae kok repot pokoknya mulai ngarep nganti guri. nah, tapi sebenarnya Imam Suyuti itu hanya ketika ngarang jalan bilang begitu di kitab-kitab yang lain yang besar tidak seperti ini nah karena jenengan tidak punya kitab itu ya milih yang punya saja gitu. Bismillah iki wae kok repot apa kok repot ya milih sing apa alam napa bimuratihi bidalik jadi paham gitu terus niki peringatan nggih jenengan kula dados Quran itu bisa dijelaskan. mana ngantos sak mangke niku tiang-tiang kafir sekalipun mboten sakit kan. Seperti kemarin saya melihat berita-berita di Inggris di Vatikan seperti itu. Barokah Quran bahasa Arab niku sudah luar biasa. Makanya kata pakar-pakar dunia sekarang kan banyak pakar-pakar yang pinter bahasa Inggris yang ngajar S3 di Belanda, di McGill, di Kanada itu sekarang tuh paling bangga kan Quran ijek bahasa Arab paling bangga karena misalnya nyari manuskrip atau yang asli dari teks Injil yang bahasa Ibrani sudah kesulitan Injil tertua ditemukan tuh 400 tahun Masehi padahal Yesus itu dua ini 2000 tahun yang lalu sementara Quran sekarang sudah 1437 masih bahasa Arab jadi gampangane cara nerangno Quran itu gampang. Muhammad wong Arab, kalamu oe bahasa Arab. Lah misalnya kan No, Yesus itu wong Ibrani, Injile bahasa Indonesia. Basa Jawa. Ngene Papua ya Uang Wong kon No sing bahasa Ibrani ndi? Pokoke ana. Lah ya pokoknya ndi? Pokoke ana. Lah dicari di Ibrani saja di Israel sana. Ya wis no sing neng negoro bahasa Ibrani weh lah yo ya barokah je asli wae sekedar asli bahasa Arab wae wis wis ketok asline gitu. Paham lo maksud? Paham ya? Apalagi sejarah dokumentasi itu mulai turun sampai sekarang dimusafkan sehingga ada bukti otentik nopo di musaf Mohon kalau saya tak terang nopo yuki munas solat. Solat ya sama. Solat itu apa ya? Solat itu ya bocah fatihah bahasa Arab kang Joko wingi sing wong Malang nanti sing bahasa Jawa. Malang bocah bang. Malang. Ya. Kalau paling tak kenang sholat bahasa Arab tak eling itu seorang wartawan. Wartawan ngeliput kerusuhan Gaza, Gaza Palestina nih. Dia itu bisanya bahasa Inggris, dijak bahasa Arab pura iso. Saya ngomong wong Arab, wong Arab jurnalis Arab. Eh, kalau dia ngomong minta Inggris karena dia tidak bisa bahasa Arab. Walhasil ya sudah seperti itu. Suatu saat sholat sholat maghrib si wartawan tadi ngimami maghrib, ngimami ya fasih deh. Bismillahirrahmanirrahim ada saldo ini tradisi ini NU mau kabiron rodok banter kabiro walhamdulillahi kasih wa subhanallah ibu krotau wasila Terkipe bener mewu langsung kaget wong iki jari menirai sobat Arab kok terkipe bener <laughs> terkipu gramatikal Arabe kok bener misalnya muftadak ya rofa engkau nak hal ya nasob wis pokoknya bener kabeh misalnya at-tahiyatu kan rofa mergo mubtada al mubarakatuh rofa mergo sifat atau ibatu ya rofa mergo wah bener kape. bariku diambung kowe cek nih ngaku ora iso bahasa Arab padahal <laughs> padahal kowe sholat nggak bahasa Arab kape. terkipe orang nusin sing salah kan umpamane caci anane apalan <laughs> apalan Lah iya kai salat iku bahasa Arab. Wong sak donya iku kembar salate, Kang. Ora kok wong Jawa. Artinya lha iya umpama salat iku gak kembar repot, Kang. Sampai anak sholat neng Palestina atau neng Arab dianggap wong umek-umek numpak mantra kan. Oh iya di steril no mbek wabi Wahabi cara salat basa Jawa. Salat kok maca mantra. Tapi barokah salatku bahasa Arab wong Jawa sing rafaham lah ya muni alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir meskipun kadang salah tempat nangisnya gak masalah kan. Lah ya kan ra roh artine, pas fabasirhu bi maghfirati wa ajrin no nangis padha. Wong arepe bingung fabasirhu kok nangis. <laughs> Padahal maknane fabasirhu berilah berita gembira. Wis gak masalah, salah nangis juga masalah. <laughs> Sing penting kan tetep tetep napa? Bahasa Arab. Ya paling problemnya kan salah nangis wae misalnya gak pas no, posisi nangisnya itu ora pas. Mulane ora nangis, Kang. Mau cokor Quran ngarap Arab ngrungokno makmum ora nangis. Kadang imame maca ayat tentang berita gembira, mulane tenang ae. <laughs> Tiwang nangis keliru, guyu keliru es. menang ae. Soalnya asukut salamah, soalnya menang iku selamat. Ora usah ngambil apa sikap. Apa guyu nang ayat susah, apa susah nang ayat bunga es menang ae jadi kula cara kula istihad ana Quran kemungkinan napa salat kemungkinan basa Jawa bahasa Indonesia itu ngeri sekali. Bagaimanapun kita dengan firqah apapun itu nggak beda dalam hal masalah napa salat. Salat itu sama semua. Sak dunia sami. Paling kadang-kadang wong NU nyoal sudes ra maca bismillah seperti itu. Paling kan debatnya kan debat-debat kecil perkara napa? Perkara napa? Bismillah, kok paling ketua KBI e bilang, yo ya mojo tapi ra banter, sing wis pilih oleh jawab terserah. Ya. Tapi kalau nanti tenggurine pas iku yo ya ora krungu ya, padahal yang gumik. Mulane kula Tapi sudah nanti diundang teng Surabaya yo mau bismillah. Ya sudah yang terkenal teng Masjid Akbar Surabaya mau bismillah. Ternyata dia ya takut juga ditanya, lima ada takro bismillahirrahmanirrahim jadi khaufan minal fitnah jadi aku wedi fitnah, wedi juga dia nambah wong Surabaya. <laughs> Sudah sih semua jodoh. Kamu wes kaget, siap-siap tamu bismillah. <laughs> Jebule maca napa? Bismillah. Jadi do kaget do, kok maca napa? Bismillah. Ya bagus lah. Gelem napa? Gelem nopo maca napa? Kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak, memang seperti itu. Semua riwayat tuh ada yang baca bismillah, ada yang enggak. Jadi kita itu sebetulnya tidak pernah mengatakan tuh madhab wahabi, yang baca bismillah madhab NU itu enggak. Kita sebagai orang alim itu di atas periode itu, kita tahu riwayatnya itu. Misalnya kita sebagai orang alim, ya tahu kalau kunut itu madhabnya Imam Syafi'i, tidak kunut itu madhabnya Abu Hanifah. Tapi kita sekarang tuh susah, kunut NU, orang kunut Muhammadiyah. Yo repot, kita sebagai orang alim roh kang Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah. Ya. Imam Syafi'i NU ya, ora ono kang ngono ya, ora ono kok acuk sakniki Pi kula niku mboten nate roh ngoten mboten nate. Niki NU mboten roh. Kan. Kula kan ya wong alim kan belajar kitab-kitab riyen. Misalnya ada tabiin, anaknya baca bismillah, terus dimarahi sama bapaknya. Cung, sholat itu khulfa Abi Bakrin, wa sholat itu khulfa Umar. Falam asma ahadam minhum ya jaruna bi bismillahirrahmanirrahim. Saya ini pernah sholat makmum sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan saya tidak pernah mendengar. Memang di itu falam asma saya tidak pernah mendengar satu dari mereka sing ya jaruna bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalilnya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Ketika Nabi cerita, saya ini diajari Jibril surat Fatah Fakoroa Bismillahirrahmanirrahim Inna fatahna laka fatham mubina Nah Soal riwayat yang tadi falam asma itu dugaannya Imam Syafi'i saya tidak mendengar, tidak mendengar itu kan tidak ada jaminan Imam tidak baca, mungkin dia di belakang atau pendengarannya kurang baik. Kan tidak jelas, bahasanya falam asma saya tidak mendengar sehingga biar tidak resiko kata Imam Syafi'i ya baca saja Bismillah orang modal wae orang bayar kok gegere rakaruan dari Imam Syafi'i ya sudah baca Bismillahirrahmanirrahim tapi Arab Saudi ya napi eh Kang saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi khusus Fatihah kalau sama nggak percaya nanti setelah ngaji saya lihat Quran terbitan Arab Saudi mushaf eh. mushaf terbitan Arab Saudi khusus Fatihah itu Bismillah itu ditulis ayat 1 Alhamdulillah ayat dua. Artinya kalau bismillah ditulis ayat satu, alhamdulillah ayat dua berarti bismillah itu bagian yang nggak terpisahkan dari Fatihah. Khusus Fatihah loh Kang. Kalau selain Fatihah ndak bismillah juga dikasih apa? Nomor. Kalau khusus Fatihah itu bismillah dikasih satu, alhamdulillah dua. Lagu hebatnya pemerintahan Arab Saudi. Masya ngono lah, ini tunduk riwayat Piye-piye bismillah iku istilah pangeran iku walaqad atainaka sab'am minal masani. Bismillah ning gone Fatihah kudu pitu. Nak pitu gelem ra gelem kan bismillahirrahmanirrahim satu alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ya kana abudu ya kana stain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin mereka nak ini ngurangi bismillah bingung golek nanti sing pitu iki Nah, makanya saya berharap yang ngaji saya di sini biasa mawon menyangkut bismillah. Lah anak surem, surem macane Quran sing murotal teng sidi-sidi lucu. Jadi ra gelem maca bismillah tapi kok angger beda surat ana sing maca napa? Bismillah. Nah, suarane tapi beda. Sudah sing ngoten dadi ana sing urun napa? Bismillah. <laughs> Dadi dekne dhewe mau maca tapi wong liya kon maca. Maksudnya piye ora roh? Tapi ya itu tadi baiknya ijma seperti itu. Quran Arab Saudi sekalipun itu setiap awal surat ya diterterakan apa? Bismillah. Meskipun gaya mereka kalau baca tidak dibaca, tapi di mushafnya tetap ditulis Bismillah. Itu pentingnya wong alim kan. Jadi sampean tahu sebetulnya nggak se ekstrim itu yang dibayangkan orang-orang. Ono khilaf sitok maca bismillah sitok ora, wa amatir kan. Mboten mboten mboten seperti itu tak jamin antar ulama itu tidak ada masalah sing terkait nopo bismillah karena riwayatnya itu falam asma ahadam minhum kit saya saya itu ya saya saya tidak mendengar karena dalam fikihnya itu tak warai kang sampean ben fanatik madhab syafi'i sebenarnya imam syafi'i itu ya manusia sampean bisa tidak cocok tapi masalahnya kan otaknya jauh otaknya jauh ilmunya jauh sekarang saya tanya khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam adab Syafi'i? 40. Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah. Tidak sampai saya tanya. Imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Lu beda. Makanya harus ngaji itu serius, ngaji mondok rahatam gitu. Misalnya saya jadi imam, khotib yang dengarkan saya orang 40 bisa saja yang dua itu kopok tidak dengar memang karena kopok atau yang empat omong-omongan nggak ngurusi tapi imam tetap dengan suara yang pengandainya orang normal itu dengar makanya kata fakih-fakih syafi'i wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar wa ilam yasma'u mersi pun hakikat mereka tidak dengar karena mungkin omong-omongan ada suara mobil bising tidur gosip macam-macam makanya itu perdebatan fikih yang wajib tuh isma'u arba'in atau samaul arba'in memperdengarkan atau hasil hasil apa dengar lah baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Faham sih kalau maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru, sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan. Dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda faham Kan tidak juga mungkin wis bulat mikir tanggal waktu bayar BPKB sesuk macam-macam ana wong ngaji wis mbah sembang sumpah ngaji ngono sumpah tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut mufhim memberi pemahaman meskipun yang mendengar tidak paham atau orang lain tuh paham padahal gurunya buruk karena sudah otaknya sudah baik omongan keliru eh paham mau <laughs> itu malah hebat mau macam pinter lah ya makanya jadi perdebatan dalam madhab Syafi'i. Ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar atau yang penting adalah khotib memperdengarkan. Paham kalau maksudnya? Jadi itu beda. Lah ulama itu mikir sampai ngono, Kang. Ya bulet tenan Ngono kok mbok bantah, ngono mikir wis ngono kok mbok bantah. Kowe mikir mau mikirnya berarti kandani terus mulai mikir mau ilmu terlambat kok mikir bantah ulama saya wis mikir lama mulai kalau seneng nak debat ayo ulama-ulama ini. lucu-lucu debat e. makanya dulu abahnya Said Muhammad itu abahnya Said Muhammad itu Said Alawi itu pertama kali menangi ada muka biru saud ada mik ya mik seperti ini ulama-ulama Mekah janggal. Ini sah apa ndak Jumatan di khutbahi pamit. Karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotib. Padahal dengan adanya mik suara khotib itu menjadi lirih. Kan nggak mungkin bengok-bengok sudah ada mik. Berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mik, suaranya speaker, bukan suara khotib. Andekan tanpa mik kan nggak terdengar. Mulai kontroversi, sah apa ndak sah? Terus Sayyid Alawi abahnya Sayyid Muhammad bilang, kalau orang nggak bisa melihat kecuali pakai kacamata itu akad B-nya sah apa enggak? Karena kalau sah berarti dia yang melihat itu tidak dia tapi pakai kacamata. Wong kalau kacamata yang dicopot dia bisa melihat. Oh ya ndak ndak sah. Berarti enak dia jadi orang yang nggak pernah maksiat karena melihat perempuan di mana-mana juga dianggap tidak melihat. Mulane ana santri beling nang delok wong wedok jare delok kokoco. Perkarane gak delok wong wedok tapi delok gambare wong wedok. Berarti wong motonan ra tau maksiat. Tapi cara kula luweh maksiat meneh karena dia kalau marung itu jual belinya enggak sah terus. Berarti makan barang haram terus. Ya tuh. Kalau orang pakai kacamata melihat perempuan tidak dosa, berarti kalau dia jual beli juga tidak sah. Berarti kalau makan haram, jual belinya tidak sah. Terus semenjak itu ulama-ulama Wahabi mulai mentoleransi ya sudah gitu aja kok repot, sudah anggap nopo sah. Pakai kacamata gitu nopo sah. Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Wah, terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab azan apa jawab suara muazin. Loh, siapa-siapa? Mulai bingung tuh sampai lagi iya, orang tahu ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern terutama kalau Ramadan. Mergo bilale ya ape mangan disetel wae radio. Kalau ono muadzine Kang radio disetel. Adzan niku sunatan jawab to ora? Wong gak ono muadzine. Mau rekaman adzan. Lha ora tau mikir to. Ya ono kiai kados teng daerah sarang biasa wonten adzan teng masjid napa-napa sing radiusnya kan satu kilo ngaji di terus no alasannya ini tidak suara muadzin andai kan tidak pakai speaker kita tidak dengar ya dianggapnya tidak dengar tenang aja maksud. karena sekarang tuh repot kan tapi kalau melihat azan tuh kalimat yang sakral mendengar kalimat sakral misalnya sama saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat. Padahal tidak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran bukan pembaca bukan mendengar pembaca Quran. lalu lama ulama mikir nganti kono orang pusing. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan mau njuk pangestune kula buka toko. Waduh. Musibah, musibah. <laughs> mikir tenan-tenan jebule konsumennya mau takok njuk donga perkara buka napa toko ben laris nak ra laris nyalahno jare dongane ra mati nak laris jare perkara dekne telaten buka aduh seloro kabeh dadi ulama Mana kalau jak istisqa ora pati gelem. Oh niku misalnya udan jare musim. Nak ora udan jare kiai ra mandi bareng udan jare wes musim mergo Desember. Lani kiai-kiai teng daerah kula wis pinter, kerja istisqa kok orang musim udan do gak gelem takok kiai si ahli falak iki musim to urung dereng ampun saat sakniki kok <laughs> yakin kula radio kula niku kiai dadi melok melok dil-dile niku dadi kula <laughs> dadi ana kiai si ahli falak iku <laughs> ampun ampun sakniki niki dereng musim demen demen isin maksudnya nak Wah, kiai saya sudah pinter kang, sudah ke, Lah dikritik terus, rano senyalami tembak, mau dikritik terus atau diakali ya. Bareng wis detong, musim hujan kira-kira udane Selasa, istisqa Senin. Mandi kan kerinane udan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya udan juga. <laughs> Terus wayahe. Lho nak nabi beda, Kang. Nabi ku iso ngatur malaikat udan, gak wani Kang malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak donya. Dadi ketika nabi khutbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal donya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangannya diwangkat, jauh udan malaikat bagian udan terus bingung kabeh langsung udan saat itu juga. Semua ini sopo. Nah, malaikat itu karena Nabi ngutus udan, ya udan terus sampai seminggu ngelawan instruksi stop. <laughs> Wah, malaikat terus repot ngadepi malaikat tuh. Wah, akhirnya saya saiki orang rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo ini. untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal saat ini rusak malih tapi ora perkara rano banyu tapi kebanteran banjiri. Muakhirnya akhirnya Nabi itu ngomongnya mau didelok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Melane Abu Hanifah itu menolak sholat istisqo. Dia bilang ketika Nabi dulu itu tidak istisqo. cukup sambil khutbah beliau dungo. Tapi Nabi mandi rasa istisqo rasa lapangan, rasa macam-macam Nabi sing so nandingi Nabi sinten. Nah, kita kan akhir-akhir ra mandi ya. Satu ilmiah sidik wae. Iki rong musim yo ini sabar wis ngono jujur ae. Allah kagungan adat ono musim soef, robi, kharif. Musim piro sekawan kena falak ya napa? Iya, sekawan iki. Kharif kula ora arape kharif, robi, sita, soef. Robi gue cara kene apa? Ora rendeng ya ora ketiga kan? Semi, ora Eropa kene ora mareng ya, mareng. Robi labo sitak musim hujan, soef musim ketiga. Difaham gitu, terus dari kiai Wangel, mulanya Mulane ulama-ulama saat ini sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memper dengarkan. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabel sama dulu tentang kita fakih misalnya tentang fatul Wahab, tentang fatul Muin. Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, ngoten nggih sebagai sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'ahudu is sauti suara itu enggak bising, Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngantos sak kilo gitu, Mboten nganti kan. Saiki suworo nganggo speaker bianter 3 kilo eh Krungu. Wong nek sound sistemnya apik. Apa wong sing krungu telung kilo wajib Jumatan di tempat situ. Wong di situ yang memperdengarkan telung kilo nyerang daerah lain. <laughs> ya ta Sama ora tau mikir ngono to, ora tau dawati di fikih. Mulane ini kiri menara rapati payu Kang dice Rasulullah ngutus menara mergo muadzin menek Kang kados menara kudus urian, riyen muadzin ku menek. Saiki menek mung ngos-ngosan tok tetep ae padha ae untuk ngono nganggo apa? Speaker. Saiki gawe menara, speakere dak kok menara wonge ning isor. <laughs> riyen ku beduk kaya menara kudus dak kok dhuwur Kang. Muadzine mendhuwur, beduke Saya Saiki gampang Kang. Speaker ning dhuwur, beduke ning isor nggak nganggo mik. Wes cuk. Nah, mulane iku al hukmu ya duru mailatihi wujudan wa adaman. Nah, hukum iku nak masalah hukum-hukum sosial ngoten berubah sesuai alasane. Si alasan wujud, si alasan ora ono. Perkarane nak nuruti modern nggih. Apa sing dialami zaman Nabi saiki rubah. Rubah sedanten. Mulane ngaten iki al hukmu ya duru mailatihi wujudan wa adaman hukum itu bisa rubah. Rian kesunatan menara mergo dienggo muadzin. menara nih dienggo napa? Dienggo napa? Speaker. Muadzinnya cukup neng, ngisor. Kula Rian ndelok film-film fatum Mekah Rian Bilal lu akeh tenan. Pertama adzan teng Mekah nih orang menara nih, Bilal menek Ka'bah. gondur anane nggon dhuwur nggih apa? Bah ambil itu Klambine dicuwoplok menek atau wadzan. gimana pancen tenan tarah-tarah tentang kitab nggih sami sama seperti yang di film-film Ka'bah nih. Mulane wonten tiyang kafir nembe masuk Islam tapi jek sombong. Muni ngene, bejo bapakku wis mati. La ya rohadal ghurab yas adal Ka'bah. Ora roh gagak irengi munggahi Ka'bah. <laughs> Dadi dek nembe Islam tapi cek uteke jek sombong. Cek bejane bapakku wis mati jare. La ya rohadal ghurab <laughs> yas Ka'bah. Ora roh gagak ireng munggah apa Ka'bah. Kaya apa tersiksane bapakku nak menangi gagak ireng? Munggah napa? Utek oleh, elek. Wis Islam padahal iku kan Cuma napa? Uteke cek utek kafir maksudnya. Cek sombong kabehane cek. Menganyaran napa? Ajaran Islam. Fahami, jadi ya? kalau suwon sampean nggak usah pesimis, memahami Quran itu bisa. Kalau kita tidak bisa detail kayak ulama, setidaknya bisa secara dialeke umume wong. Nggih kula balen dialeke umume wong. Dialeke umume wong misalnya ngeten contoh yang paling gampang nggih. Wong nak kawin, terus pegatan. Niku nak sedurunge pegatan itu dikeloni, dijimak lah kamane di hubungan intim. Misalnya malam saat ini malam apa? Senin nggih. Zaid malam Senin masih menggauli istrinya. Rumahnya nggih, Zaid malam Senin masih menggauli napa? istrinya. Dijima hubungan intim. Lalah esok itu pekerangan, esok itu tukaran. Tukaran ekstrim terus pegatan. Ya, yeah, pegatan. Setelah pegatan kata Allah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu Kalau dia masih head, perempuan tadi masih head. misalnya Siti lah, itu dia harus iddah sampai tiga kali masa suci. Kita tidak paham sirinya seperti itu, tapi kita tahu secara dialek sosial. Secara dialek sosial itu gampang. Kalau orang kok head berarti bukti tidak hamil. Padahal kalau tiga kali masa suci berarti minimal dia ngalami dua kali masa head. Head pertama membuktikan tidak hamil, head kedua membuktikan meyakinkan tidak hamil sehingga setelah itu dilalui idahnya selesai dan ketika menikahi orang lain maka kalau ada anak pasti anaknya suami kedua kedua karena suami pertama jelas-jelas jima'e ora dadi bukti ini berkali-kali head paham sih maksud paham ya minimal kue faham misalnya raro artinya Quran jelimet minimal kue faham duduk perkara ida adalah membebaskan rahim dari pengaruh sperma suami per, Nah, tapi nak ra paham plus kan yo sakake Quran terus nerangno jebule. Ra paham. Paham dulu. Wan ulama lah ya termasuk sifatnya Quran kan wa kitabim mubin. Lah yo iya, Quran sing memberi penjelasan. Berarti khotib yang bersuara memperdengarkan. Soal hakikate yo ya ora mesti faham. Lani wa kita bimubin demi Quran yang memberi penjelasan. Apa semuanya terus jadi jelas? Enggak kan, tapi Quran tetap berstatus memberi penjelasan. Lani kalau ulama jengben ketemu pangeran mau kepengen ibadah tadi gitu Kalau tahajud ya yakin ditampa selain arang-arang. Kalau mau kepinginnya ketemu pangeran, nak Allah nyifati kita mubin menjelaskan, ya aku sebagai ulama, sebagai umat Rasulullah kepengen dua amal menjel dijelaskan. Itu tadi kalau baleni malih. Kalau Anda tidak paham detail sebagaimana pahamnya ulama, minimal kue roh. Logika yang dibangun Al-Qur'an, hujah kan? Ya aku mau malam itu jek dijima. Esok tukaran atau dua hari lagi tukaran jenenge wong urip. Tukaran sampai cerai. Kan potensi bahwa mani tadi jadi. Ternyata berkali-kali head sampai tiga kali berarti maninya tidak jadi. Kalau tidak jadi ngalami tiga kali masa suci berarti idahnya selesai. Nah, sama takut. Anak mani ini jadi gus berarti idahnya nunggu kelahi kelahiran. Karena setelah lahir berarti rahimnya bersih. Berarti mani yang ini jadi dan anak ini anaknya suami pertama. Setelah lahir dia kawin. Ya nanti kalau punya anak berarti anaknya suami ke dua Lah kita paham logika sosialnya paham Tujuan ida adalah suami kedua kalau menjima atau hubungan intim jelas-jelas anaknya suami kedua. Sekarang andekan tidak ada ida. Malam Senin dijima ambek Zaid, esok Siti dipegat. Malam Seloso dirabi bakar, dijima meneh. e pegatan meneh. Malam ke tiga rabi meneh. Terus usia ada anak-anaknya e sopo jajal. Muni anak yang pertama ya rawan radadi, anak kedua ya ketiga kan gak jelas. Terus kita takok, wong kok DNA Gus, kowe kesuwen agama kok ana ngentesi DNA bar. Agama ku mau bingung ben jelas baru atur rohim ada ibda. ya ada nopo Lah iku maksude Quran dadi. Mulane kula nate roh berita ya. orang medis Israel itu ada yang masuk Islam gara-gara kagum teori iddah. Meng dia membuktikan betapa detailnya Islam masalah nasab. Kok api yang koyok ngono Islam? Wong Israel badan yang Yahudi. Dia tuh kagum sama aturan Allah Itu. Ya mereka wow iddah itu jelas kan kalau mindawatil head kalau yang masih head idahnya tiga kali masa suci berarti mengalami dua kali nopo Ini cah nom-nom nganggo hubungan kebablasan jebule pacare ora khat susah berarti bukti jadi meteng tapi nek jek seneng berarti ndak meteng nah kita secara sosial meskipun dari medis tahu bahwa khat itu bukti tidak tidak apa hamil nah berarti suami istri yang malamnya menjima tapi setelah beberapa hari kok khat nah berarti idahnya pakai khat yaitu wal mutallaqatu yatarabbas nabi anfusihinna salah sataku. Nah nanti kok terbukti hamil misalnya, ya berarti idahnya wa ulatul ahmali ajaluhunna ham hamlahun. Kalau yang hamil berarti idahnya nunggu nopo, Nunggu nopo Kelahiran. Jadi paham gitu. Terus ojo sampai wong terus rafaham paham Quran blas. Saking blase nganti idah ya ora roh. Wis repot. Mulane kula mek kawin mut'ah gak seneng. Kawin mut'ah iku kawin sing nganggo waktu. Aku mendingin umpama ana idahe lumayan, tidak gelem no wong wedok-wedok sing dikawin mut'ah teng Bogor, teng pundi beberapa daerah sing teng TV-TV niku sing kampung Arab niku. Niku kan kawin iddah itu kan kawin dengan tempo tertentu. Yo gayane yo ana naib mudin nggih sing teng TV-TV niku. Mudin dikawekno, misale wong Arab teko wedi zina tapi kepengin ngrasakno wong wedok. Niku kan terus carane dikawin. Dikawin rong wulan khin, terus sing Arabe mulai. Lha iku gelem iddah ta ora lho cah iku. Engko nang lagi rong dino ana sing gelem ya. Kira-kira gelem idah to ora ngomong. Wah ya kesuwen Kang nak gelem idah. Lah nak gelem idah lumayan nggih. Lu idah rata-rata kan meh telung bulan. Lah iya misalnya mut'ah satu bulan mulai. Sing lanange lho mulai. Tapi saya yakin mut'ah ndak boleh lho, tapi cerita mut'ah aku wis ora oleh. Wis ora oleh duwe kesalahan, tanpa ida. Kalau ulang lagi, mut'ah itu jelas tidak boleh. Mus keyakinan ulama ahli sunnah saat dunia itu mut'ah itu tidak boleh. Kalau alasannya wis dikawin, dopo perempuan-perempuan ku siap ketika yang balik ini ngarap lagi seminggu misalnya, terus orang ngelanang teko. Kira-kira dikawinnya gelem tau raja aku tako. Kira-kira apa? Purun jadi Mustafa gelem, lagi tau rono. Lah anak purun berarti kan nikah sah harusnya setelah dicerai kan? Idah kan? Kalau iddah kan minimal tiga bulan. Tiga kali masa suci anggapnya kira-kira tiga bulan. Gelem kira-kira nganggur tolong bulan. Nah, ono sing. Lah kuatirku meneh fatale meneh pas Arab balik nih Mekah boleh lali ra megat. Mergo eman deh nih, wah kok enak rata berkata menengah mulai mulai. Bujurnya sopo nak misalnya gak megat. Nggak jawab apa lu, ini latihan hukum. Nara ra megat bojone sing Arab mau. Kulo sering anggar ndelok TV ngoten esuk-esuk. Daerah kulo kan parek sarang, parak sedan, patah nanti yang alim. Kenapa semulang ke madrasah mesti di jagungan? Wis putih, Gus. Kepengen tapi kok tak ya ora hukume hukume Gus. <laughs> ya mesti diskusi deh kalau nak arape terus lali gak megat itu terus bi ya nak megat ya cek bojone sing balik mau megat. Rafa pengadilan ra iso ora ono. Cara kowe piye? Sesuai dengan mendingan. Gus mikir ngono dhewe ra mikir mesti ngono. Rata-rata. Kono sing kelon enak ra mikir kene kono Mikir itu. Ora melok kelon ya wis. Lah ya sebetulnya idah itu solusi solusi supaya tidak terjadi ikhtilatil ansab supaya nasab itu tidak campur Mulane kula ndelok nabi njen luar biasa. Sing mari rusak nikah mergo nikah ra kependi turunan. Mulane kula tambah iman. Kula iman ainul yakin hakul yakin nek Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula yakin ainul yakin. Saiki ku nikah mari rusak. Kaya nikah sing teng Bogor sing teng TV-TV niku. Mereka pancen piye-piye nak wani nikah yo wani tanah salu kang tanah kahu tanah salu. Jadi Nabi Dari awal Nabi ngendikan wis akeh nak nikah yo nang duwe anak piye-piye rusak ruwet iku ana wong nikah tapi ra kepengin duwe anak. Nggih mboten. Oh, ruwet lah kang mau kepengin. Lah iya Nabi nak ngendikan kan urut tanah kahu tanah salu. Kowe nak nikah yo ya nang nang dia anak. Baru kayak dia anak kan ikatannya jelas terus gak ruwet. Tapi nak gue kelon-kelon tok senajan tora zino kan terus Nak terlantar terus nyusul. Misalnya sing Arab balik terus orang megat. Kowe muni bojone sapa? Ditelepon nomornya wis genti. Kowe coba yang no gampang padha bulete lho, Kang. Si Arab mau yo ya bulet sing tukang ngono mbok telepon terus nomornya ya wis. Masa misalnya musuh nikah, ini sih ning Arab. Golek itu bekas lah cepet tapi tak rapi. Talek nikah, ora ana taleke, ora ana sing maca. Nak nikah resmi kan enak jika dalam tiga bulan apa berapa? Bro? Tiga bulan enam. Sing biasa diwaca lho tak lek <laughs> enam. Jika enam bulan tidak memberi nafkah lahir dan batin melahir dok. Lahir batin ya <laughs> Maka terjadi satu perceraian dan uangnya disumbangkan ya. Disumbangkan negara. Kalau nu sering dipeseni Mbah Mun bagi iki-iki alim-alim. Kalau kan saiki kiai sering nikahno santri, kadang sing lanang ora santri, kadang Iku kiai-kiai senengane mari santri ning ngene. Jong kok ibu ngongkon cota taklek. Rasa wajar Jenenge santri kadang radik duit, ku suwi. Dadi nek ana pokoke sakmono pegatan wah repot. ya kadang kita rabi radik duit kan suwi, nak nemulan reso nafakoi. Terus otomatis cerera santri kehilangan bujuk kabeh. Iya to. Lah kadang tapi ra iso nafakoi duit lah kan iso nafakoi batin. lo nek wis kesuwen dikumpuli ya moh kan. Berarti akhirnya kan dohir dan rata-rata dora oleh. Jadi yang kena IP, nah, rata-rata naik itu mereka nu santri, jadi ya enak. Nambah nah, kulo salaman ya udah nyucup, jadi ya penak. Gus nih santri jinan mau cetak lektor Gak, nah, aneh-aneh kulo. <laughs> Aku celing terus ini. Perkara ini mau santri kadang pertama rabi kan oleh di duit kan suwi, kadang melarat nanti telung tahun ke depan. <laughs> kadang berlanjut ini. <laughs> Ruka ini pengalaman berlanjut. <laughs> Wah, nah itu terus taklek. Tapi kadang kayak nafakoi kan tetap jima, berarti nafakoi batin. Masalahnya nak wes nemen yura ya kan berarti dohir batin. Nah, temu iki diwaca gak rata Kita Ki maca mus. Betul deh. ya? Ya apik ya cara kula, apik dan awang-awam kalau setuju mojo, potongan apa minggat-minggat teng Malaysia, temen itu cara kalau kan mojo. Kalau angger kon ngawet no santri, ambek untuk wong awam, sing wedok santri. Potongannya rai ini jelas tak kon tak taklek. Mus. Hmm, Perkara ini sekali hilang setahun, katut wedok aning Malaysia, wes jelas berarti jatuh talak satu. Kalau nanti saat ini super nganti disewani tiang. Gus anak kulon nih wedok, saat ini silanang teng Malaysia. Buatan megat tapi nggih buatan nafakoi Gus niku sepundi Rian mau taklek buatan, mau wah gampil lah maca taklek nah IP tak telepon rapak selesai hmm, hakime kula ya kenal nah IP ya kenal cepet wis pokoke bangsa sing maca taklek yuk, cepet nah sing maca taklek bingung no kon telepon saya tak telepon kadang Sopo jenenge sinten ya aku bah masa aku wonten apa ya bojo mbok pegat ora iku ora jelas ampun lek <laughs> Kira <laughs> ajar tenan kau. Oh cek elek ora mbok nafas beget. Hmm, kau kowe piye lho Gus Malaysia yo urung mapan jeneng ngene waduh matane. Lah yo nang kirimi ben jelas ngene-ngene wah sangel ngelo wong kowe kok ngono. Sine ramal ora abi melok kangelan. <laughs> Serepot kabeh mesti ngomong wis. Lah iya niki entuk barokah wa kitabim mubin. Dadi Quran niku jelasno sampai masalah tolak. Ya, tapi ya mubin Quran memberi penjelasan. Tapi apakah mereka menjadi tahu dan jelas? Mulane cara Imam Syafi'i, setiap aturan dibebankan pada pelakunya. Khotib yang khutbah Jumat diwajibkan isma'u arba'in, memperdengarkan orang empat puluh. Meskipun hakikat dari orang empat puluh kadang tidak dengar karena kadang mereka tidur atau sedang omong-omongan. Ya, malah ini beda takbir wayajibu isma'u arba'in bukan wajibu sama'ul arba'in ya, jadi yang wajib itu khotib memperdengarkan bukan kok orang 40 semuanya dengar Terus repot yang jadi ulama. Ampun, ampun bener sampean wis ramilah jadi ulama. Ampun bener banget iku. Ruwet, ruwet jadi ulama. Fala majaha mengus pangsane nekani sapa Musa ha ing nar nudia mengko den undang apa ngene burika e bi burika. E yen to den berkahi e barokah wa teksim berkahi sapa Allah wa taala man ing wong finnari kang ing dalem nar. E Musa tegese Musa manan wong haulaha kang seputar an nar. Ail malaikatu tegese malaikat, awil aksu to e. Wa barokati lafat barokah ya ada mutadi apa lafat barokah nafsi iklan awak dhewe ne lafat barokah. Wa bil harfi lan mutadi iklan huruf wa yuqaddaru lan den kira ana ba'da fi sausi lafat fi apa makanun lafat makanun jadi burika man sing finnar eh fi makanin nar maksudnya kan angel kan Nabi Musa itu wong sing diberkahi wong sing diberkahi maknane kan Musa Musa itu dari Quran, dawe Quran man finar wong sing ning jero geni kan gak mungkin maksudnya jero geni. Tapi man sing fi makanin nar, manusia yang ada di kawasan atau area api. Jadi wayu daru bakdafi apa nopo makan. Maksudnya evi eh, makanin nar. Jadi orang yang di kawasan atau di area api. Orang kok orang yang di dalam api. Ono-ono Imam Syuuti. Maksudnya gaduh. Jadi rasa ngono ya wong faham. Nah, wong dekne ku rodok suudon kuatir wong ra paham akhirnya diakhiri malah nerang. <laughs> ngono kok diterang oleh babah ngono ngenyek wong maksudku. <laughs> Ya kabeh wong nak ngomong gak ngoten kan. misalnya sampean cacili adus-adus ning di ning jeding. Adus ning di ning gak mesti adus ning jeding mau adus ning jeruk jeding ya biasa Oh yang ngoten niku kan ya kabeh omongan konten niku. Makan di mana? Di rumah makan. Mosok rumah makan. Hmm, maksudnya mosok rumah kok apa? Makan. Oh ya ana wong fanatik ngono niliki sapa? Niliki ruhen ning di ning rumah sakit. Mosok rumah sakit. Ya rumah kanggo menampung orang sakit sok ngomong ngono kok rumah makan diprotes rumah sakit diprotes ngono rumah kok sakit penting rumah yang menampung orang sakit akhirnya ini nak cara jadi reporter berita bingung kecelakaan dan sekarang ditampung di rumah tempat orang sakit <laughs> karena rumah sakit salah gitu di rumah yang menampung dan ketika dia lapar dia ke rumah yang menjual makanan <laughs> ini menghindari rumah makan eh, Ano Imam Suyuti ngono kok terang ada ada ulama itu saya naik di saya naik di wilayah suudon mengapa? wa subhanallah ilan maha suci Allah Rabbil alamina kang mengerani sa'alam kabeh min jumlah timah setengah saking jumlah perkara nudi dan den nidakno kang diundang nopo mah Wa ma'ana utai maknane wa subhanallah rabbil alamin iku tanzihu wa iku bersihna Allah taala minasuk sanging elek. Ya Musa innahu anawwahul azizul hakim. Ya Musa hi Musa innahu inna sya'na sya'na sa'an sa'an ku alwaqi sesuatu sing terjadi saiki Musa kowe